wa taala kembali kita duduk berkumpul bersama dalam satu tujuan yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ibadah yang sangat agung ibadah yang harus dilandaskan dengannya agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu ibadah menuntut ilmu agama yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepada orang tersebut maka Allah membuat dia paham terhadap perkara agamanya kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan terhaturkan kepada junjungan kita panutan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan kepada para keluarga para sahabat dan para pengikut sampai hari kiamat amin ya rabbal alamin kita masih di bab yang ke-37 Babu majaa fi sifati kalami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syi'ri. Bab hadis-hadis yang datang menyebutkan sifat ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam syairnya. Jadi syair itu termasuk ucapan, termasuk obrolan atau ucapan. Yang mana kalau syair isinya bagus, baik, maka juga bagus sebagaimana halnya ucapan kalau yang kita ucapkan bagus maka itu juga bah bagus ya. Kemudian syair itu berbeda dengan ucapan biasa ya. Syair dia adalah ucapan yang memiliki wazan, memiliki timbangan ya. Jadi yang mengupas tentang ilmu syair ini dinamakan dengan ilmu aruf, ilmu aruf. Jadi setiap bait syair itu dia punya timbangannya, punya polanya ya entah mustafilun mustafilun faulun faulun ya dan dia punya nama jadi misalnya wazan ini wazan mustafilun faulun failun itu namanya bahar tawil ini namanya bahar jadi ada seperti itu namanya dan dia memiliki uh, satu baris itu memiliki dua dua bait syair ya, itu namanya adalah syair berbeda dengan ucapan ucapan biasa nah kemudian kita murajaah di antara hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai syair yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari di kitabnya Adabul Mufrad dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda asy'iru asy'iru ya shinnya kasrah kalau fathah sya'ru itu rambut syi'run syair sya'run rambut salah harokat salah arti baik syairun syair sya'run rambut asy-syi'ru bimanzilatil kalam hasanuhu ka hasanil kalam wa qabihuhu ka qabihil kalam syair itu seperti ucapan biasa bagusnya ucapan eh, bagusnya syair maka seperti bagusnya ucapan dan buruknya syair seperti buruknya uca ucapan. Jadi dia seperti ucapan dia biasa. Kemudian hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna minasy-syi'ri la hikmah." Sesungguhnya sebagian dari syair ada kata bijaknya. Sebagiannya tidak semuanya. Maka syair itu terkadang orang yang mengucapkannya untuk menjelaskan tentang kehidupan manusia ya menjelaskan tentang khomar misalnya, tentang perempuan ya. Jadi sebagiannya hikmah bagus, ada kata bijaknya, sebagian lagi tidak. Maka syair itu tergantung orang yang mengucapkannya. Pesannya untuk apa? Ya, kalau bagus maka juga dinilai sebagai bagus. Bahkan di dalam syair ya itu macam-macam. Ada yang terkadang dia isinya adalah mengungkapkan kezindikan seseorang ya mengungkapkan kebid'ahan dan kekhurafatan di dalam syair tersebut ya. Seperti misalnya mengatakan uh, diciptakannya alam semesta karena Rasulullah. Maka jawabannya tidak tidak benar. Alam semesta dan kita diciptakan ya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara syair juga ternyata kandungannya ada yang menjelaskan tentang kefasikan tentang lawakan, ya, tentang khomar, tentang keindahan perempuan dan seterusnya. Maka ini tergantung pesan yang diucapkan oleh si penyair ter tersebut. Hadis yang pertama dari hadis ini yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha ya. Dan juga di, uh, dari dari sahabiat Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh Eh, Imam Nasai juga Imam Bukhari di kitab Adabul Mufrad yang dinilai sahih oleh Albani. Ketika Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya oleh seseorang, "Hal kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatamatsalu bi syai'in min asy-syi'ri?" Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam melantunkan syair? Melantunkan syair. Maka Aisyah menjawab, "Kana tamat bi syi'ri bani Abi bi syi'ri bani Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah melantunkan syairnya Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah termasuk sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan dia termasuk awal-awal yang masuk Islam. Jadi yang terkenal di kalangan para sahabat yang termasuk masyhur dengan syairnya ada tiga. Yang pertama Abdullah bin Rawahah yang kedua Hasan bin Thabit, yang ketiga Ka'ab bin Malik. di antara ribuan sahabat cuma tiga yang masyhur ya. Cuma tiga yang masyhur. Kemudian wa biqaulihi dan juga Nabi Shallallahu alaihi wasallam melantunkan syair dengan ucapannya wa ya'tika bil akhbari malam tuzawidi Jadi Rasulullah melantunkan syair Abdullah bin Rawahah dan juga ucapan Abdullah bin Rawaha wa ya'ti kabil akhbari malam tuzawwidi. Bisa jadi Abdullah bin Rawaha melantunkan syair menggabungkan syairnya dengan syair milik orang lain. Karena kata-kata wa ya'ti kabil akhbari malam tuzawwidi ini punya penyair jahiliyah yang bernama Tarafah bin Al-Abdi dan dia termasuk penyair yang ulung saking hebatnya, masyhurnya syair-syair dia digantung di dinding Ka'bah sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus. Jadi banyak syair-syair itu kandungannya kuat, ya, pengaruhnya besar, kata bijak, maka banyak di sekeliling Ka'bah di, dindingnya ditempel dengan syair-syair. Salah satunya penyair yang bernama Qarafah bin Al-Abdi yang punya syair ini wayak ya'ti ka malam akhbari malam Nah, kemudian uh, kita baca artinya ya. Di sini kurang cocok ulun lihat artinya. Jadi memang kalau kita mengajar itu harus punya banyak isi buku syarahnya Pak ya. Jadi di sini kan diterjemahkan wa ya'ti kabil akhbari ma lam tuzawwidi. Dan orang-orang yang engkau belum tahu akan datang kepadamu dengan membawa berita-berita itu. Ya, padahal maknanya bukan itu ya. Makna yang tepat adalah berita-berita datang kepadamu dari orang yang tidak engkau beri bekal. Tuzawid memberi bekal. Di sini tidak ada kata-kata memberi bekal. Ulang-ulang, berita-berita datang kepadamu dari orang yang tidak engkau beri bekal. Berita-berita datang akan datang kepadamu dari orang-orang yang tidak engkau beri bekal. Potongan syair ini sebelumnya ada. Ini bagian kedua dari potongan syair. Bagian pertamanya perkataan Mu'allakoh ya mu'allakoh itu syair yang digantungkan di dinding Ka'bah. Punyanya Torfah bin Al-Abdi. Jadi wayatika bil akhbari malam tuzawwidi itu potongan yang kedua. Yang pertamanya satu bagi lakal ayyamu ma kunta jahila. Jadi kapan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam atau eh, ketika apa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengucapkan syair ini tatkala beliau menunggu berita, menunggu berita dan itu lambat datangnya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi dalam rangka untuk menghibur mengatakan satu budi lakal ayyamu makun tajahila jahila wa ya'tika akbari akhbari malam tuzawidi Akan menampakkan untukmu hari-hari apa yang engkau jahil sebelumnya tidak tahu tentang berita dan akan datang kepadamu dengan membawa berita orang yang tidak engkau beri bekal ketika dia safar maksudnya apa semakin hari itu berputar maka datang terus kepada kita berita-berita sekalipun berita tersebut datang kepada seseorang yang kita tidak menyuruh biistilah untuk mencari berita atau datangnya kabar tersebut, berita tersebut dari orang yang bukan tatkala dia safar kita kasih bekal. Artinya berita itu datang dengan sendirinya Sekalipun kita tidak suruh untuk dia safar mencari berita Dengan kita bawa bekal, kasih bekal kepada orang tersebut Ternyata semakin berlalunya hari berita itu sampai kepada kita Sekalipun dari orang yang kita, kita tidak kenal Bukan orang suruhan kita berlalunya waktu maka akan berita tersebut akan sampai kepada kepada kita. Itu maksud dari pesan dari syair tersebut. Kemudian hadis yang kedua nomor 242 ya. Hadis yang kedua dari bab ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu eh, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna asdaqo kalimatin qalaha syairu kalimatul labid." Ala kullu syai'in ma Allah batilun wa kada Umayyah bin Abi Salti an yuslim. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kalimat yang paling benar, yang paling hak yang diucapkan seorang penyair adalah kalimat labid. Kalimat labid. Labid ya adalah sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Labid bin Robi'ah Dan dia uh, tinggalnya di Kufah dan meninggal pada tahun 441 Hijriah ya. Dan beliau termasuk sahabat yang panjang umurnya sampai 140 tahun. Ya, dan beliau dulunya penyair sebelum masuk Islam. Tatkala masuk Islam, beliau mengatakan nil Quran. Cukup untuk Al-Quran. Gampih penyair sebelum jahil, di masa jahiliyah, sebelum dia masuk Islam labid ini ya. Dia apa namanya? penyair, termasuk pembesar penyair. Setelah masuk Islam dia mengatakan yakfinil Quran, cukup untukku Al-Quran. Al Apa kata-kata labid ala kullu syai'in ma khalallaha batilun. Ketahuilah segala sesuatu baik benda mati atau benda hidup selain Allah pasti hancur. Pasti batil, pasti hancur. Saking kuatnya pesan dari syair labid ini, seorang penyair yang lain dan dia adalah ahli ibadah dan dia percaya dengan hari kebangkitan bahkan syairnya bercerita tentang hari kiamat yang bernama Umayyah ibnu Abi Salti hampir-hampir masuk is Islam tapi cuma hampir kita sampai masuk is Islam dan dia adalah seorang Arab jahiliyah ahli ibadah ya dan dia percaya dengan hari kebangkitan tetapi dia tidak masuk Islam cuma hampir saja saking kuatnya pesan yang diucapkan oleh Labid tadi. Kemudian hadis yang sampai kita yaitu hadis yang ketiga dari bab ini nomor 4243. Berkata Imam Tirmidzi, haddatsana Muhammad ibn al-Musanna qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far qala haddatsana Syu'bah an al-Aswad ibn Qaisin an Jundub ibn Sufyan al-Bajali qala asaba hajarun usbu'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadamiyat faqala hal anti illa usbu'un damiti wa fi sabilillahi ma laqiti nah jadi hal anti illa usbu'un damiti wa fi sabilillahi ma laqiti nah ujung-ujungnya kasrah bait pertama kasrah bait kedua kasrah itu namanya qafiyah namanya kafiyah. Jadi kalau kita hendak bisa apa namanya membuat syair maka kita harus tahu ilmunya dulu namanya ilmu ilmu arut, ya ilmu arut. hal anti illa usbu'un damiti wa fi sabilillahi malaqiti. jadi kata sahabat uh, Jundub bin Sufyan al-Bajali beliau mengatakan jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam tertimpa batu jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam tertimpa batu lalu mengucurkan darah, lalu mengucurkan darah. Jadi Rasul sama seperti kita. Kalau kena batu ya bedah berdarah. Menunjukkan Rasul Shallallahu alaihi wasallam punya sifat kemanusiaan sama seperti kita. Beliau tidur, beliau makan, beliau menikah ya. Beliau kadang luka ketika perang di wajah macam-macam ya. Bahkan juga di sini disebutkan bahwa jari beliau mengeluarkan darah. Rasul juga pernah pingsan ya saking dulu uh, sebelum beliau meninggal sakit beliau sering pingsan pingsan kemudian mandi pingsan mandi lagi maka timbul hukum fikih sunnah mandi bagi orang yang sembuh dari ping pingsan jadi Rasul sama seperti kita bisa pingsan kemudian bisa kena sihir juga ya kemarin sudah kita sebutkan tentang pengertian surah al Falak. Rasul pernah kena sihir yang disihir oleh seorang Yahudi yang bernama Lubaid bin Al-Asom Al-Yahudi orang Madinah. Jadi yang disihirnya itu ada ada bendanya yaitu sisir yang ada rambut Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya. Jadi ada sesuatu yang dibikin untuk disihir entah rambut kah, kuku kah, foto pun bisa menjadi bahan untuk sihir orang ya. Nah, maka ketika jari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdarah, maka Rasul mengatakan di dalam syairnya, Hal anti illa usbu'un damiti wa fi sabilillahi ma laqiti. Artinya, tidaklah engkau wahai jari tadi kecuali hanya sebatas jari yang mengeluarkan dah, darah. Tidak ada nilai apa-apanya. Tetapi menjadi bernilai kalau jari yang berdarah tadi wa fi sabilillahi ma laqiti. Dan di jalan Allah engkau mengalami dah darah. Jadi jari itu bernilai apa? Anggota tubuh itu mengeluarkan darah menjadi bernilai tatkala dia mengeluarkan darah karena di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud dari uh, bait syair Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Nah, kita baca penjelasan Syekh Abdul Razzaq hafizallahu taala. Beliau mengatakan, ucapan sahabat ini kaki eh, jari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kena batu lalu mengeluarkan darah. Maksudnya adalah usbu arrijli yaitu jari kaki, jari kaki. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yamshi berjalan lalu terkena batu lah jari kaki beliau maka mengeluarkan dah, darah ya, ketika hendak berperang atau setelah berperang atau sebelum berperang intinya di jalan Allah Subhanahu wa taala Kemudian kena batu kaki beliau maka jarinya mengeluarkan mengeluarkan darah. Nah, dalam uh, uh, dalam bahasa Arab ya, kalimat jari ini dia memiliki sembilan bahasa. Sembilan bahasa. Kan usbu bahasa Arabnya adalah us usbu atau jari. Jadi hamzahnya itu boleh tiga Boleh u, boleh a, boleh i. Boleh usbu, as boleh usbu, asbu dan isbu. Itu hamzahnya boleh tiga. Baknya pun juga boleh tiga. Tiga kali tiga sama dengan sembilan. Boleh usbu, usba, usbi, asbu, asba, isbi, isba, isbu, isbi. Maka pian tidak betah salah. Boleh pian baca usbu, boleh dibaca isbi, boleh dibaca isba. Ada sembilan, sembilan bahasa itu kalimat jari yang artinya adalah usbu dalam istilah bahasa Arab. Nah, ketika mengucurkan darah, maka Rasul mengucapkan syairnya, hal anti illa usbu'un baniti wa fi sabilillahi malakiti. Tidaklah engkau wahai jari kecuali hanya sebatas jari yang mengeluarkan darah. Tidak ada bernilai apa-apa. Nah, bernilai wa fi sabilillahi malakiti. Dan di jalan Allah lah engkau mengeluarkan darah, maka menjadi ber nilai dan itu termasuk musibah. Kemudian kata Syekh mengatakan al-istifham huna yuradu bihin nafyu. Nah, kan Rasulullah SAW hal anti. Hal itu sebenarnya adalah kalimat istifham yang artinya apakah apakah engkau? Tetapi istifham di sini, pertanyaan di sini yang diinginkan adalah makna nafi. Makanya tadi langsung ulun terjemahkan tidaklah Padahal sebenarnya hal di sini adalah pertanyaan. Hal, apakah engkau? Tetapi ulun langsung terjemahkan tidaklah karena pertanyaan di sini maksudnya adalah nah nafi peniadaan. Tidaklah engkau. Nah, bukan makna per pertanyaan. Tidaklah engkau kecuali jari yang mengeluarkan darah dalam keadaan ketika dia mengeluarkan darah dia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh mengatakan wa fi hadza dalilun anna lil muslim thawaban fi kulli ma yusibuhu in ihtasabahu. Ini adalah dalil bahwasanya seorang muslim akan mendapatkan pahala di setiap musibahnya jika dia mengharapkan pahala dari musibah ter tersebut. Jika dia bisa sabar dari musibah ter tersebut sangat banyak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya yang menunjukkan keutamaan orang dapat musibah ya, keutamaan orang dapat musibah nah, seperti hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam man yuridillahu bihi khairan yusibu minhu barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya maka Allah kasih musibah dikasih musibah musibah tapi syaratnya dia harus sabar dan mengharapkan pahala dari musibah ter tersebut. Maka musibah itu sejatinya adalah kebaikan yang Allah inginkan dari kita. Musibah kita macam-macam dan beda-beda. Mungkin antara ulun dengan pian beda-beda. Ada yang diuji dengan diuji dengan penyakit, dengan jodoh, susah mencari pekerjaan dan macam-macam. Maka kalau kita bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka hakikat dari musibah tadi adalah kebaikan yang Allah inginkan kepada kepada kita. Kemudian di antara hadis yang menunjukkan keutamaan mendapatkan musibah, ya hadis yang diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Mamin musibatin tusibul muslim illa kafarallahu biha anhu hatta syaukati yushakuha." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidaklah menimpa tidaklah menimpa seorang muslim sebuah musibah kecuali Allah tebuskan dosa untuknya Allah hapuskan dosa untuknya sampai-sampai duri yang menancap di anggota tubuh tubuhnya duri sekalipun itu kan musibah balas jadi musibah itu bukan hanya yang besar saja musibah itu yang kecil pun disebut dengan musibah jadi musibah itu adalah sesuatu yang tidak membuat sesuatu yang membuat kita tidak enak, tidak nyaman, sekalipun adalah ke kecil. Kekusuban misalnya di jari pian, itu musibah. Kalau kita mengharapkan pahala dari Allah dari musibah tersebut, maka Allah akan menghapuskan dosa di dosa pian. Sekalipun cuma kesusuban di di jari, di jari saja. Nah, hadis tadi yang kita sebutkan ya, itu diriwayatkan juga oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dan juga Imam Tirmidzi sendiri di kitab beliau Jami Tirmidzi. Kemudian hadis yang nomor 245. Ya, ini cukup banyak uh, pelajarannya. Berkata Imam Tirmidzi, haddatsana Muhammad ibnu Bashar qala haddatsana Yahya ibnu Sa'id qala haddatsana Sufyan ats-Tsauri Qala anba'ana Abu Ishaq anil Bara ibni Azib radhiyallahu taala anhu qala qala lahu rajul afarartum an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya Aba Umarah faqala la wallahi ma walla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walakin walla sar'anun nas talaqathum hawazinu bin nabli wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala baglatih wa Abu Sufyan Ibnul Harith Ibni Abdul Muttalibi akhidun bilijamiha wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ana nabiyyu la kadib ana ibnu Abdul Muttalib Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan Imam Tirmizi di kitab beliau Jami Tirmizi. Imam Tirmidzi berkata, menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar, beliau berkata menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id Al-Qattan, beliau berkata menceritakan kepada kami Sufyan Ats-Tsauri. Qala beliau berkata menceritakan kepada kami Abu Ishaq As-Sabi'i dari sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, berkata kepadanya seorang laki-laki. Seorang laki-laki berkata kepada Al-Bara bin Azib dia mengatakan, "Afarartum an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya Aba Umarah." Kata dia mengatakan, "Apakah kalian lari meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahai Aba Umarah?" Maksudnya ketika perang Hunain. Jadi hadis ini bercerita tentang perang Hunain. Ada sesu <coughs> ada seseorang yang bertanya kepada Al-Bara bin Azib, "Apakah kalian lari meninggalkan Rasulullah SAW alaihi wasallam dalam kurung ketika perang Hunain wahai Aba Umarah?" Aba Umarah adalah kunyah dari Baro bin Azib. Maka dia menjawab, sahabat ini, "La, tidak." Setelah dia mengatakan tidak, dia bersumpah lagi. Nah, berarti kan untuk menguatkan pernyataan dari Baro bin Azib. La, tidak. Wallah, demi Allah. Tidaklah berpaling mundur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau pian perhatikan antara pertanyaan dengan jawaban berbeda. Kan orang ini mengatakan, "Apakah kalian lari dari meninggalkan Rasulullah? Apakah kalian lari meninggalkan Rasulullah ketika perang Hunain?" Tapi sahabat ini menjawab, "Rasulullah tidak lari." Yang ditanya siapa? Para sahabat, ya. Seharusnya kan dia menjawab para kami tidak lari, tapi dia menjawab tidak demi Allah Rasulullah tidak berpaling lari atau mundur. Kalau pian perhatikan pertanyaannya farro, farro dijawab dengan walla itu berbeda maknanya pak. Ya. Nanti lu sebutkan kan kalau pian perhatikan teks hadisnya afaror tum dijawab mawalla seharusnya jawabannya mafarro kalimat berupa jawaban yang sama dari pertanyaan. Ternyata makna farro berbeda dengan walla. Itu menunjukkan kejeniusan Baro bin Azib ketika menjawab pertanyaan ini. Nanti lo sebutkan. Kita baca dulu. Ketika ditanya apakah kalian lari meninggalkan Rasulullah di perang Hunain, wahai Aba Umar, Maka Baro bin Azib menjawab, "Tidak demi Allah, Rasul tidak mundur." Demi Allah Rasul sallallahu tidak mundur. Tetapi walla sur'anun nas talaqathum hawazinu bin nabli tetapi mundur atau lari ke belakang dengan bergegas orang-orang tatkala mereka disambut atau dihujani oleh kaum Hawazin atau kabilah Hawazin dengan panah. Nah, jadi ketika sampai di lembah Hunain, Hunain adalah nama sebuah sebuah lembah maka para nabi dan para sahabat dan orang-orang banyak ketika itu disambut oleh musuh dengan pa, panah dari mana? Dari A, ah, atas. Kira-kira pian masuk ribuan orang, kita misalnya masuk ke lembah. Sampingnya gunung, sampingnya gunung. Di atas menghujani kita dengan panah. Kira-kira kita masih bertahan gak dah? Dihujani orang dari pa, panah. Akibatnya kan orang tercerai-berai ketika apa dihujani dari atas oleh oleh panah dari kabilah Hawazin tadi. Nah, ketika dihujani dengan panah, ya disambut dengan panah di lembah Hunain, Rasul Shallallahu alaihi wasallam tetap di atas bagolnya. Bagol ini adalah hewan hasil kawin silang antara kuda dengan himar. Namanya bagol. Bagol itu adalah anak kawin silang antara kuda dan himar. Dan bagol ini bukan hewan perang. Dia tidak secepat kuda, tidak setangkas kuda. Kenapa Nabi Shallallahu alaihi wasallam memakai bagol padahal musuh ahli panah? Nanti disebutkan hikmahnya. Dan Abu Sufyan bin Harith sudah masuk Islam. Dulunya dia adalah pemimpin kafir Quraisy ketika perang Badar dan Uhud. Abu Sufyan, abahnya Muawiyah bin Abi Sufyan. Abu Sufyan ada yang mengatakan namanya ya kunyahnya. Abu Sufyan nama aslinya sekaligus kunyahnya. Ada yang mengatakan Abu Sufyan namanya Mughirah, Mughirah bin bin Harith. Harith adalah saudaranya Abdullah. Berarti Abu Sufyan adalah anaknya paman Nabi. Harith adalah anaknya Abdul Muttalib. Nah, berarti apa tadi? Abu Sufyan adalah sepupu Nabi, sepupu Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Abu Sufyan Ibnul Harith bin Abdul Muttalib memegang tali kekangnya. Berarti Nabi nggak kemana-mana, tetap berada di tempat dengan bagol lagi, bukan dengan kuda. Karena kalau kuda kan bisa kemana-mana ya, tetapi dengan dengan bagol. Nah, ketika sedang dihujani, Rasul mengatakan, "Anan Nabi Yulah kadzib, Anabnu Abdul Muttalib." saya adalah seorang nabi yang tidak akan berdusta. Maksudnya apa? Nabi menjanjikan kemenangan bagi para sahabat. Dan Nabi tidak ber, berdusta, pasti menang. Makanya Rasul tetap berada di tempat. Kemudian anan ana ana benu Abdul Muttalib. Saya adalah anaknya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib adalah seorang pemimpin Quraisy. Rasul terkenal dengan kakeknya bukan dengan abahnya. Kenapa? Ya karena memang Nabi pernah bersama kakeknya selama dua tahun. Ya, selama dua tahun. Nabi tidak pernah mendapatkan kasih sayang bahkan melihat abahnya sedih. Sendiri makanya Rasul terkenal dengan anaknya Abdul Muttalib di kalangan orang-orang Quraisy. Nah, kemudian kita baca penjelasan dari Syekh Abdul Razzaq hafizallahu taala. Orang ini menanyakan kepada Bara bin Azib, "Apakah kalian lari meninggalkan Rasulullah wahai Abu Umar. Maksudnya adalah hal walaitum farina Rasulullah yaum Hunain. Apakah kalian lari meninggalkan Rasulullah di perang Hunain? Di perang Hunain. Maka Bara menjawab, tidak demi Allah, tidaklah Rasul berpaling mundur atau lari mundur Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Perhatikan ya. Di sini si penanya menyebutkan menyebutkan dengan farro dengan kalimat farro yang artinya lah lari. Sedangkan Bara bin Azib menjawab dengan kalimat walla. It, jawaban beliau itu adab sebagai bentuk adab terhadap pertanyaan ini. Beradab kepada Nabi dan juga kepada para sahabat yang ikut perang di perang Hunain. Maksudnya apa? Kalau farra itu lari biasanya lari karena takut dan pengecut. Takut dan pengecut. Tetapi kalau wala tidak demikian. Larinya itu bisa mundur. Bisa dalam rangka mundurnya ke belakang untuk bergabung dengan pasukan yang lain atau lari mundur dalam rangka strategi perang. Bukan mundur karena takut atau penge pengecut. Makanya sahabat ini membahasakan dengan adab yang sopan kepada para sahabat yang ikut perang ketika itu mereka kocar kacir bukan karena takut atau pengecut bisa jadi karena untuk mencari apa eh, Fiah e, yang lain kelompok perang yang lain atau dalam langkah strategi strategi perang nah kemudian padahal si penanya bertanya apakah kalian meninggalkan Rasulullah tapi dia menjawab tidak demi Allah Rasul tidak mundur ke belakang yang dijawab adalah tentang Rasulullah Padahal kan jawabannya kami tidak lari. Kan seperti itu kan? Ketika ditanya apakah kalian lari, maka sebenarnya jawabannya kami tidak lari. Tetapi dia menjawab tidak demi Allah, Rasul tidak mundur ke belakang. Yang dijawab adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Kalau Rasul tidak mundur ke belakang, apalagi pembesar sahabat-sahabatnya. Kalau sudah Rasul itu misalnya mundur ke belakang, maka akan diikuti oleh para sahabatnya yang lain. Nah, jadi itu maksud dari jawaban dari Waro bin Azib tadi. Nah, Rasul tidak mundur ke belakang. Jadi mundur ke belakang pun tidak apalagi farro lari sampai lari keluar dari medan medan perang. Ya, karena bahasanya adalah walla, bukan farro. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidaklah mundur ke belakang apalagi lah lari meninggalkan medan medan perang. Nah, tetapi walla Nah, dia jawab dengan wala bukan fara. Lari ke belakang secara bergegas, secara cepat manusia tatkala disambut oleh panah dari siapa? Kabilah Hawa Hawazin. Kabilah Hawazin adalah kabilah yang ada di Taif dan di, mereka memang ahlinya adalah pemah, pemanah. Bayangkan dihujani dari atas. Ya mereka pencar lah. Tapi pencarnya mereka bukan berarti kabur dari mana? Dari medan perang. Nah, kemudian dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tetap berada di atas bagolnya tadi. Itu menunjukkan bahwasannya ya beliau sangat yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tawakalnya sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah janjikan menang, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap berada di bagolnya. Ya, tetap berada di bagolnya tidak kemana mana Kemudian kata Syekh mengatakan ketika Rasul Shallallahu alaihi wasallam tetap berada di bagolnya ya dan bagol adalah bukan binatang ahli perang sepertiku kuda dia lambat dia tidak sebesar kuda ya sehingga lari pun juga su susah kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam tetap berada di atas bagol tadi dikenakan thiqatan bi rabbih wa tawakkulan alaihi subhanahu wa taala dikenakan percaya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menunjukkan Rasul berada tetap di atas bagolnya itu dalil kuatnya keberanian Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga diikuti oleh para sahabat-sahabatnya yang senior. Ada yang mengatakan sekitar 80 orang tetap berada di tempat yang sama selain Abu Sufyan, Abdullah bin Abbas, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan yang lainnya. Ada sekitar 80-an eh, orang. Nah, kemudian di dalam cerita ini tentang perang Hunain ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berangkat dengan banyak membawa pasukan. Sehingga saking banyaknya pasukan tadi, ada orang yang mengatakan kita tidak akan kalah dengan jumlah seperti ini. Ada perasaan ujub, ada perasaan ujub kita tidak akan kalah dengan peperangan ini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menegur menegur mereka. Itu ada di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 25. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Laqad nasarakumullahu fi mawadin katsirah wa yauma hunainin id a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a" Wadaqat alaikumul ardu bima rahubat Thumma wallaitum mudbirin Kata Allah subhanahu wa ta'ala Sungguh Allah telah menolongkan Sungguh Allah telah menolong kalian Di tempat-tempat yang banyak Dan pada perang Hunain Allah sebutkan secara khusus pada perang Hunain Kenapa? id a'jabatkum kasratukum ketika kalian merasa bangga merasa ujub dengan jumlah kalian yang banyak Allah tegur mereka dengan kekalahan seakan-akan kalah di awal-awal perangnya di apa dihujani orang dari dari atas dengan panah karena sebelumnya ada yang mengatakan kadang mungkin Bang kalah banyak banget jumlahnya kan biasanya Nabi itu berperang sedikit jumlahnya sedih sedikit ini banyak nah kemudian Kata Allah mengingatkan falam tuhni angkum syai'a. Jumlah yang banyak tadi tidak akan bermanfaat untuk kalian sedikit pun. Wa alaikumul ardu bima rahabat dan terasa sempit untuk kalian bumi yang luas, kemudian kalian lari berpaling dari darinya. Jadi Allah mengatakan dengan kalimat walaitum mudbirin bukan farartum ya. Walaitum mudbirin. Kalian berpaling ke ke belakang bukan farro. Karena kalau farro itu lari karena takut dan pengecut. Tapi kalau walla lari bisa karena ingin bergabung dengan pasukan lain atau lari mencari perlindungan atau lari karena siasat, bukan lari dari medan perang. Nah, kemudian Abu Sufyan ketika itu dia memegang tali kekangnya bagol Rasulullah sehingga Rasul tidak kemana-mana tetap berada di di tempat-tempat beliau. Nah, nah, setelah itu ya barulah Rasul mengatakan tatkala beliau berada di atas bagol tadi kemudian tali kekangnya dipegang oleh Abu Sufyan maka Rasul mengatakan anan Nabi Yula Khabib ana benu Abdul Muttalib saya adalah nabi yang tidak berdusta dan saya adalah anaknya Abdul Muttalib inilah poin pembahasan kita nabi mengucapkan sebuah syair. Maksudnya adalah ana nabiyyun mursalun mir rabbil alamin nasidqan. Saya adalah seorang nabi yang diutus dari Rob semesta alam dengan benar, dengan jujur dan sungguh Allah menjanjikan kepada para nabinya dengan kemenangan yang nyata. Rasul yakin dengan kemenangan, makanya Rasul tetap berada di bagolnya, tetap berada di bagolnya. Beliau yakin dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad." yang artinya Sesungguhnya kami menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang ber, yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi. Ulang-ulang. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala kami menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya atau tegaknya para saksi-saksi di hari kiamat. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada Nabi Muhammad SAW dengan kemenangan. Makanya Rasul tidak mundur ke belakang apalagi lah lari. Ya. Jadi yang mundur ke belakang adalah para sahabatnya. Nah, setelah Rasul mengatakan demikian, Rasul menyuruh sahabat yang paling nyaring suaranya. Siapa ketika itu Abdullah bin Abbas untuk memanggil orang-orang yang ketika itu lagi cerai tercerai lagi berantakan karena diserang orang dari dari atas. Mana orang yang berbaiat di sebuah pohon atau ahlu Hudaybiyah. Mana suku Ansor. Kemudian mereka ketika mendengar teriakan Abdullah bin Abbas mereka kembali. Kemudian Rasulullah SAW mengambil tanah dan melemparkan kepada musuh sehingga mereka kecapean kemudian mereka kalah ya. jadi apa namanya di perang ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Eh, menunjukkan keberanian beliau dengan tidak bergeming tetap di tempat beliau di atas bagol bukan kuda ya dalam rangka yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada beberapa faidah di hadis ini. Yang pertama adalah bagusnya adab ketika berbicara, husnul adab fil khitab. Ya. Ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di kitab Fathul Bari. Hadis ini menunjukkan husnul adab fil khitab, bagusnya adab ketika mengobrol atau berbicara, yaitu dari jawaban siapa? Baro bin Azib. Beliau menceritakan cerita perang Hunain dengan adab tidak menyalahkan bahkan mengatakan lari dari perang karena tak takut. Kedua, al-irsyad ila husnis su'al Bihusnil jawab wa dhammil ijab. Kata al hafidh nurajab. faedah yang kedua adalah petunjuk untuk bagus bertanya. Kalau kita bertakun maka usahakan isinya bah, bagus. Cara penyampaiannya bagus. Petunjuk kepada bagus bertanya dengan bagus jawaban. Jawabannya pun juga juga bagus, beradab ya yang disebutkan oleh Bara bin Azib. Dan juga mencela ujub, mencela bang bangga. Sebelum perang, nah, kayaknya ada mungkin kalah nih. Nah, karena jumlah pasukan ketika itu sangat bah, banyak. Kemudian faedah yang berikutnya adalah jawazul intisab ilal aba. Bolehnya berintisab menyandarkan kepada nenek moyang. Kan Nabi mengatakan ana Abdul Muttalib. Ana benu Abdul Muttalib. Saya anaknya Abdul Muttalib padahal Abdul Muttalib adalah kakeknya nah Nabi bukan ayah beliau. Boleh misalnya ulun disikai galan sini Zaini. Saya anak Zaini. Padahal Zaini anak, padahal Zaini adalah kai ulun maka boleh-boleh saja. Walau matu fil jahiliyah sekalipun nenek moyang mereka meninggal dalam keadaan jah, jahiliyah di masa jahiliyah. Tetapi larangan berintisab kepada nenek moyang ya ketika eh, yang meninggal di, di zaman jahiliyah itu larangannya kalau di luar perang. Kalau di luar perang maka tidak boleh berintisab dengan nenek moyang yang meninggal di zaman jahiliyah. Tetapi kalau di dalam perang, dalam rangka mengingatkan orang lain, saya adalah anaknya Abdul Muttalib, yang mana Abdul Muttalib adalah Sayyidu Quraisyin, pemimpinnya Quraisy, masyhur terkenal dengan keberaniannya, maka di dalam perang tidak tidak mengapa. Kemudian faedah yang berikutnya adalah syuhuratul rais nafsihi fil harbi Mubalagatun fis syaja'ah wa adabul mubalah bil adu. Ini juga ada faedah bahwasanya masyurnya terkenalnya diri seorang pemimpin ketika perang ya itu penting ya jadi panglima perang itu harus terkenal terkenal dengan keberaniannya jangan yang pengecut yang jadi pemimpin ketika perang jadi terkenalnya seorang pemimpin dengan keberaniannya dengan ketakwaannya kemuliaannya itu ternyata memberikan pengaruh memberikan pengaruh jadi terkenalnya diri seorang pemimpin di dalam perang itu menumbuhkan keberanian dan tidak peduli dengan musuh bagi si pengikutnya, bagi si orang yang ber, berperang. Nah, kepenting tatkala berperang menunjuk seorang panglima yang gagah berani, terkenal dengan kemuliaannya, ketakwaannya agar menumbuhkan semangat para orang-orang yang ikut dalam perang ter tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Insya Allah nanti kita akan sambung di pertemuan berikutnya ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan syair uh, di ketika peristiwa ini ya dalam rangka untuk mengingatkan para sahabatnya. Saya seorang nabi yang tidak berdusta. Kemenangan Allah pasti ada di hadapan di, di hadapan kita. Dan saya adalah anaknya Abdul Muttalib. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa menyuruh Abdullah bin Abbas kemudian berteriak untuk memanggil sahabat-sahabat yang lain. Kemudian mereka kembali, kemudian Allah berikan pertolongan kepada nabinya dan para para sahabat. Allahu a'lam bishawab. Nah, kemudian juga di antara faedah yang penting adalah bahwasanya kemenangan di dalam perang ini karena mengikuti perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam.